Wafakan Allah wa iyyahum likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya pada seluruh perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang sangat terkenal kitab yang lembaran-lembarannya sedikit. Utaib yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab An-Najdi Al tamimi rahimahullah. Namun isi kandungan faedah-faedah di dalamnya sangatlah banyak dan bermanfaat bagi kaum muslimin yaitu kitab Al-Qawaidu Al-Arba' empat kaidah penting dalam memahami tauhid. Dan sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa tauhid merupakan inti dari agama Islam dan bahkan inti utama dari agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul yang mereka seluruhnya menyuruhkan pada umatnya agar hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan tauhid segala sesuatu yang diibadahi selain Allah tabaraka wa taala. dan di dalam surat Al-Anbiya Allah Ta'ala berfirman وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu wahai Muhammad melainkan ya kami ajarkan, kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali aku dan hanya kepadakulah hendaknya kalian beribadah. Ini dua ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita dengan keterangan yang sangat jelas dan gamblang bahwa inti ajaran agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah untuk menegakkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi segala bentuk perbuatan kesyirikan. Dan itulah hikmah dan tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku. kecuali agar mereka hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan dan hikmah. Kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa taala adalah untuk mentauhidkan Allah. Untuk beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Menjauhi segala bentuk perbuatan kesyirikan. Maka pelajaran yang berkaitan tentang tauhid ada pelajaran yang sangat penting. Join kau ke? Kenapa kau dikata tak apa tak join, tak try Nah, ada suara. Afwan suaranya siapa? Ada suara. Uh, mohon maaf. Pak ini atau siapa ini? Di, di, ya. Dimutkan. Dimutkan ya? mohon dimut mohon maaf ah, biar suaranya ini mau kan nah, agar suaranya tidak tumpang tindih ya barakallahu kecuali nanti ada tanya jawab saya ada misalkan saya bertanya sesuatu nanti ada di antara antum yang menjawab nah nanti baru dibuka ya mutnya ya barakallahu fikum Baik. Nah, ini ada ada lagi. Siapa ya? Mohon di Oh, ini siapa? Uh, afwan. Naam. Barakallahu fikum. Baik. Naam. Dan di antara kitab yang penting sangat-sangat penting bagi kita untuk pelajari ya pada fikum adalah kitab yang ada di hadapan kita yaitu Al-Qawaid Al-Arba. Naam. Empat kaidah penting dalam memahami tauhid. Dan insya Allah Ta'ala agar kita baca matan dan sedikit atau petikan-petikan ya barakallahu dari syarah penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam pada zaman ini yaitu Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah ya jadi kita akan petikkan atau pilih sebagian atau beberapa ya faedah-faedah kalaupun tidak dibaca semua akan kita ambil ya faedah-faedah darinya insya Allah taala dan fokus kita terhadap matan dari al-qawaid al-arba insyaallah taala Naam. Sebelumnya kita baca dahulu muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala lihat halaman 7 dalam kitab PDF 6 Arqalafikum beliau sudah dapat halaman 7 dari ya kitab PDF yang di hadapan antum. Nah, sudah dapat ya. Nah, bagaimana semua semua sudah dapat? Sudah melihat kitab? Sudah, alhamdulillah. Nah, kalau fikum. Baik. Berkata Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya, setelah beliau menyebutkan mukaddimah ringkas dengan basmalah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga dan sahabatnya kemudian beliau mengatakan amma ba'du adapun setelah itu fahadhihi alqawaidul arba'u نبه عليها المؤلف رحمة الله عليه وهي قواعد مهمة dan empat kaidah ini telah diberikan peringatan atasnya oleh Syekh Al-Muallif penulis rahimahullahu taala semoga rahmat Allah tercurahkan pada beliau dan kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah-kaidah yang penting faman aqalaha wa fahimaha jayyidan fahima dinal musyrikin wa fahima dinal muslimin maka barang siapa yang mengetahui dan memahami empat kaidah penting tersebut secara baik, benar-benar paham, maka dia akan memahami agama orang-orang musyrik dan agama kaum muslimin. Wa aghlabul khalqi la yafhamu hadhihi dan kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia tidak memahami empat kaidah itu. Kaidah-kaidah penting dalam tauhid tersebut. Walihada iltabasat alaihimul umuru. Oleh karena oleh karena alasan tersebut ya tersamarkan atas kebanyakan manusia itu banyak perkara ya fa'abadu al-qubur wa ashab al-qubur maka banyak di antara mereka yang mengibadahi kuburan-kuburan dan penghuni-penghuni kubur orang-orang yang telah meninggal yang sudah dikubur ya wal awliya'a wal asjara wal ahjara min dunillah dan banyak di antara mereka yang mengibadahi ya wali-wali pepohonan dan bebatuan-bebatuan ya batu-batu selain Allah Subhanahu wa taala mereka terjatuh dalam berbagai macam bentuk kesyirikan ini disebabkan karena tidak pahamnya mereka terhadap kaidah-kaidah penting ya di dalam tauhid. Nah, sehingga tersamarkan banyak perkara. Ya. Sehingga mereka terjatuh di dalam perbuatan kesyirikan yang merupakan dosa yang sangat besar. Dosa yang paling besar. Iyadan billah. Wahum yahsabuna annahum ala syai'in lijahlihim bihaqiqati tauhidi wa haqiqati asyirki. Dan mereka menyangka mereka berada di suatu perkara ya yang benar disebabkan kebodohan mereka terhadap hakikat dari tauhid dan hakikat dari syirik. Ya. Di antaranya disebabkan ya tadi dijelaskan oleh Syekh kebodohan. Ya. Dan juga tersebarnya syubhat. Ya, yang ditebarkan oleh musuh-musuh dakwah tauhid. Para juru dakwah yang mengajarkan kepada kesyirikan dan kebidahan. Mereka menyebarkan racun-racun syubhat. Ya. Dan insya Allah pembahasan dengan rinci subhat-subhat mereka dan jawabannya itu nanti akan kita bahas ketika mempelajari kitab Kashfu Ashubuhat. Dan di kitab ini, ya, insya Allah Ta'ala akan diajarkan padanya empat kaidah penting. Dan telah terdapat padanya pula pelajaran-pelajaran. enam yang penting, yang berkaitan tentang tauhid dan bantahan terhadap kesyirikan biiznillahi azza wa Dari mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh ini, na'am barakallahu kita mengetahui bahwa di antara sumber malapetaka dan musibah yang menimpa umat ini sehingga banyak di antara mereka ya beribadah kepada selain Allah ya terjatuh dalam berbagai macam bentuk kesyirikan disebabkan karena kebodohan terhadap agamanya. Disebabkan jauhnya mereka dari ya pelajaran agama Islam yang benar yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu wasallam dengan pemahaman para salaf as-salih radhiyallahu taala anhum jami'an. Naam, barakallahu fikum. Dan ini sebagaimana telah diisyaratkan Naam dalam sebuah bait syair ya berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tartibi muttafiqani nassun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dzaka al rabbani. Dan kebodohan adalah penyakit kronis yang membunuh, yang membinasakan. Dan obatnya adalah dua perkara yang akan disebutkan secara berurutan yang saling berkesesuaian yaitu nas dalil dari Al-Quran. Nasun min Qur'anin atau min sunnatin. Nas dari Al-Quran atau dari sunnah. Itulah obatnya. Obat dari kebodohan yang membinasakan tersebut. Obatnya adalah dalil. Ilmu yang bersumber dari dalil. Nas Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Dan tabibnya, dokternya, ya adalah al-alimur rabbani, seorang alim ar-rabbani. Dia mengajarkan umat ya pelajaran-pelajaran ilmu dari yang dasar ke sebelum yang besar alladzina yu'allimun nas min sigharil ilm qabla kibari. Ini di antara makna dari al-alim ar-rabbani. Naam. Dan mereka adalah para ulama yang kokoh keilmuannya, keimanannya, dan mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan ilmunya. Naam. Barakallahu fikum. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tartibi muttafiqani nasun min Qur'anin aw min sunnatin wa tabibu dhaka al-alimur rabbani. Naam. Al-Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala mengatakan setelahnya wa muallifu hadhihi al-qawaidi dan penulis dari kaidah-kaidah ini adalah هو الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى سنة ست ومئتين وألف min al-hijratin nabawiyah. Penulis dari kitab ini Al-Qawaid Al-Arba. Ya, empat kaidah penting dalam memahami tauhid. Beliau penulisnya adalah Al-Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab. Semoga Allah merahmati beliau. Seorang mujaddid, pembaharu terhadap ya umbul Islam yang mudah di Jazirah Arab tak kala itu. Ya, pada pertengahan yang kedua dari abad ke-12 Hijriah. Ya, sekarang kita abad ke-15 ya, 1441 Hijriah. Ya, kita di abad yang ke-15 Hijriah. Beliau hidup di pertengahan terakhir dari abad ke-12. Nah, 200 lebih atau 300 sekitar tahun yang lalu. Naam. Ya. Arabul Fiku. Dan beliau wafat pada tahun 206 Hijri, eh, 1000 206 Hijriah. Ya. rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Naam. Barakallahu fikum. Jadi beliau tidak membuat suatu ajaran yang baru. Bahkan Syekhul Islam Muhammad An-Najdi Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala berdakwah mengikuti dakwahnya para nabi dan rasul. Mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dakwah pada tauhid, menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan. Itulah dakwah yang beliau lakukan. Beliau bukanlah seorang yang membawa ajaran yang baru. Tetapi beliau ya mengajarkan Islam yang murni, yang sesuai dengan Islam yang dipahami, diam, diamalkan dan didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, dan alhamdulillah asar dampak positif dari dakwah beliau ya nampak luas di negeri Arab Saudi dan di negeri-negeri yang lain di berbagai belahan penjuru dunia alhamdulillah dakwah beliau ya memiliki dampak pengaruh yang kuat ya dan murid-murid beliau dan juga murid-muridnya dari murid-murid beliau ya terus berkesinambungan sampai pada hari ini alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita kaum muslimin ya dengan tetap adanya para ulama rabbani para ulama yang gigih dalam memperjuangkan dakwah tauhid memberantas kesyirikan menegakkan sunnah memberantas kebidahan-kebidahan dan kita alhamdulillah hidup di zaman yang masih banyak para ulama dari ulama sunnah, ulama tauhid. Dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Walhamdulillahi alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengannya ia sempurna amalan-amalan saleh. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung masuk kepada Barakallahu matan dari kitab Al-Qawaid Al-Arba. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi رحمه الله تعالى رحمة واسعة أسأل الله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة beliau Syekhul Islam Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah menyebutkan sebuah mukaddimah yang luar biasa. Beliau mengawali kitabnya tersebut dengan doa-doa yang indah. Beliau mengatakan, As'alullah al-Karim, aku memohon pada Allah al-Karim, yang maha dermawan, Rabbal Arsil Azim Rabbnya arsh yang agung an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini doa yang pertama. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikanmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berwala kepadamu di dunia dan di akhirat. Al wala ya. Barakallahu fikum atau sebelumnya enam saya terlewatkan ya di sebagian syarah disebutkan Asy-Syaikh mengawali kitabnya ini dengan basmalah dengan menyebut basmalah ya wallahu alam dicetakan kita ini tidak tertulis basmalah namun dicetakan yang lain diawali dengan basmalah nah sehingga diterangkan sebagaimana telah diterangkan oleh para ulama ya apa sebab para ulama mengawali kitab-kitab mereka dengan basmalah ya di antara sebabnya karena meneladani Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Karim diawali dengan basmalah dan alasan yang lain yang kedua mengambil berkah dengan menyebut nama Allah Ta'ala dan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal dengan menyebut nama-namanya. Naam. Bismillah. Ba. Ya. Ba lil isti'anah. Harful jar. Isim. Majrur dengan ba. Dan dia mudhaf. Lafzul jalalah Allah mudhaf ilaih. Di dalam ilmu usul fikih mufrad mudhaf ya'um. Mufrad yang dimudhafkan, yang diidhafahkan bermakna umum, mengandung makna umum. Berarti mencakup seluruh nama-nama Allah dari al-asma al-husna. Naam. Oleh karena itu, maknanya asta'inu bi kulli ismin huwa lillahi ta'ala aku memohon pertolongan kepada Allah ya dengan menyebut seluruh dari nama-nama Allah tabaraka wa taala. Bismillah. Ya. Dan dijelaskan oleh ulama ya ta'alluq keterkaitan bagi yang belajar nahwu tentunya jarul majrur atau idhofah itu ada keterkaitan ya dan asal dari at-ta'alluq adalah ya sebuah fiil kata kerja. Tetapi ulama menjelaskan itu adalah kata kerja muakhir yang diakhirkan munasib yang sesuai dengan kondisi keadaan. Ketika kita akan menulis, kita mengatakan Bismillah. Berarti takdirnya Bismillahi aktub dengan menyebut nama Allah, aku menulis. Ketika kita hendak makan, ya kita sebelum makan mengucapkan bismillah berarti takdirnya bismillahi akul dengan menyebut nama Allah aku akan makan dan demikian seterusnya ya ditakdirkan dengan fi'il yang diakhirkan yang sesuai dengan kondisi keadaan ya tersebut nah barakallahu fikum Taib. Dan alasan yang lain mengapa para ulama menyebutkan mengawali dengan basmalah ya yaitu meneladani ya para rasul alaihi wassalatu wassalam disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam surat An-Naml ayat 29 6 sampai 31 atau 29 sampai 30 Allah taala menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Naam, tatkala beliau menulis surat ya dakwah kepada Ratu Sabah mengajak dia untuk masuk ke dalam Islam. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai para pembesar. Ya, Ratu Sabah mengatakan wahai para pembesar. Ya, sesungguhnya telah dikirim kepadaku ya sebuah surat yang mulia innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya tuni muslimin sisi pendalilan dari ayat tersebut perhatikan innahu min sulaiman kitab surat yang dikirim kepadaku itu dari Sulaiman dari Nabi Sulaiman alaihi salam wa innahu bismillahirrahmanirrahim dan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim dan sebagai bentuk menadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW tatkala menulis surat dakwah kepada Hirakl, pembesar ya kaisar ya Romawi eh, nah mengajaknya kepada Islam maka ditulis padanya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Hirakl azimir rum aslim taslam al hadith ya diawali dengan apa Bismillahirrahmanirrahim kemudian tulis dari Muhammad Rasulullah kepada Hirakl azim ar-rum azim ar-rum aslim taslam masuklah engkau ke dalam Islam engkau akan selamat Naam, fikum. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah telah menjelaskan bahwa amalan yang dilakukan oleh para penulis kitab ya mereka mengawali ya kitab-kitab mereka dengan ya basmalah mengawali kitab-kitab ilmu yang mereka catat ya diawali dengan basmalah dan demikian pula dalam surat menyurat yang para ulama lakukan mereka mengawali dengan basmalah ini tadi yang terlupakan terlewatkan karena memang dicetakan yang ada di PDF tidak tertulis basmalah. Namun di kitab-kitab yang lain, ya atau cetakan yang lain, diawali dengan basmalah. Naam, dan alasannya sebagaimana telah dijelaskan tadi, Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam, kemudian beliau, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab, An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, menyebutkan sebuah mukaddimah yang indah, yang agung, yang sangat luar biasa berisi doa-doa yang sangat penting sekali. Nah, yaitu yang pertama as'alullah al-karima rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Iya. Aku mohon pada Allah yang mulia, yang maha mulia. Naam, Rabb Arsh yang agung an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini doa yang pertama. Agar Allah Subhanahu wa taala berwala kepadamu di dunia dan akhirat. Dan makna wala na'am barakallahu adalah terporos pada beberapa perkara penting. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama yaitu al-mahabbah wal qurb. Ya. Wal nusrah yaitu kecintaan, kedekatan dan pertolongan. Ya. Berarti doa meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Anda Anda berarti ya murid-murid beliau dan setiap yang mengambil faedah membaca kitab ini ya beliau Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab ya dengan uslub tata cara dakwah yang lembut indah mulia subhanallah ya lihat betapa indahnya tata cara dakwah beliau beliau awali dengan doa-doa yang luar biasa mendoakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang membaca kitabnya, yang mengambil manfaat ya dari kitab yang beliau tulis ini. Ya, saya berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya, Al-Karim, Rabbnya Ars yang agung, agar ia berwalak kepadamu, agar Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Ya, dan menolongmu di dunia dan akhirat. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan ma kunta. Dan aku memohon pada Allah Azza wa Jalla agar menjadikanmu, menjadikan Anda diberkahi dimanapun Anda berada. Ini doa yang indah mulia. Ya? Subhanallah. Ya. Dan makna diberkahi ya, keberkahan seorang adalah jelaskan oleh sebagian ulama yaitu Al-Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullah ya ta'limuhu lil khair barakatul rajul ta'limuhu lil khair haitsu halla Ya. Yaitu senantiasa mengajarkan kebaikan di mana dimanapun dia berada dan senantiasa memberikan nasihat kepada orang-orang yang berkumpul dengannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal mengkhabarkan tentang ya Nabi Isa alaihi salam Nabi Isa alaihissalam berkata, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا Dan Allah Azza wa Jal menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi. Dimanapun, eh, dimanapun aku berada. Dan Allah Azza wa Jal mewasiatkan kepadaku untuk sholat dan mengeluarkan zakat selama aku masih hidup. Nah. Baik, yaitu dia artinya adalah mu'alliman lil khair, da'iyan ila Allah, mudzakkiran bih, muraghiban fi ta'atih. Ya, senantiasa ya seorang yang diberkahi itu yang mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jal, dia senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, menyeru ya kepada Allah, yang mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jal, yang mengingatkan manusia terhadap Allah Azza wa Jal dan memberikan motivasi dan dorongan kepada manusia untuk ia melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah Tabaraka wa taala. Ini doa yang kedua. Doa yang ketiga. Wa an yaja'alaka mimman ila u'tiya syakara wa ila ibtuliya sabara wa ila aznaba dan agar Allah Azza wa Jal menjadikan Anda termasuk dari orang-orang yang tatkala diberikan nikmat dia bersyukur dan tatkala diberikan ujian dia bersabar dan tatkala dia melakukan dosa dia segera minta ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah ya dikarenakan tiga perkara tadi merupakan tanda kebahagiaan ya subhanallah indahnya Naam, walhamdulillah. Ya, ini adalah doa-doa yang luar biasa yang dipanjatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Dan ini menunjukkan betapa lemah lembutnya dakwah beliau. Betapa hikmahnya dakwah beliau. Tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid, dakwah sunnah. Tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang hisbiyin, ahlul bidah, ahlul ahwa. Ya pecinta kesyirikan dan kebidahan. Yang mereka menuduh syekh sebagai orang yang keras. Sebagai ya orang yang seperti terkesan ya tidak bagus dalam dakwahnya dan yang lain sebagainya ya bahkan untuk melarikan manusia dari dakwah tauhid yang beliau sebarkan yang semata-mata beliau hanya mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW untuk menjauhkan dari manusia mereka sematkan mereka labelkan kepada Syekh Muhammad dengan julukan-julukan yang jelek ya Wahabi, Wahabi dan yang lainnya. Allah Al-Musta'an ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya, tuduhan-tuduhan yang keliru. Dan jangan dihiraukan tuduhan yang keliru tersebut. Ya, sebagian ulama mengatakan, Ma salima ahadun minal bariyah. La nabiyul huda, fakaifa ana. Ya, sebagian ulama mengatakan, Ma salima ahadun minal bariyah tidak ada seorang pun yang selamat dari celahan manusia. La nabiyun huda. Bahkan nabi yang membawa petunjuk. Ya. Tidak selamat dari celahan manusia. Betapa banyak. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala kisahkan bagaimana pengorbanan para nabi dan rasul. Ya, termasuk rasul kita, nabi kita Muhammad SAW. Ya, pengorbanan kegigihan dakwah mereka dalam mengajarkan Islam, mengajarkan tauhid, ya. Bagaimana dan apa yang mereka dapati dari berbagai macam ujian-ujian. Di antaranya celaan-celaan manusia, celaan-celaan umatnya yang tidak mau mengikuti ajaran yang mereka sampaikan yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, la nabiyul huda kaifa ana ya tidak ada seorang pun yang selamat dari celaan manusia nabi yang membawa petunjuk saja tidak selamat dari celaan manusia kaifa ana lantas bagaimana dengan saya ya saya ingin selamat dari celaan manusia anda ingin selamat dari celaan manusia kalau anda berada di atas kebenaran di atas al-haq usbut ya kokohlah tetaplah ya dan jangan pedulikan dengan cercaan orang yang mencerca ya wa in tuti aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah jika engkau mengikuti kebanyakan manusia ya niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah ya dan demikian orang-orang yang kokoh di atas agamanya di atas tauhid, di atas sunnah, menjauhi kesyirikan, menjauhi kebid'ahan, ya, tatkala dia mengamalkannya di tengah-tengah masyarakatnya. Apalagi tatkala dia mendakwahkan dan menyampaikannya, maka dia akan mendapatkan keterasingan. Dia akan menjadi orang-orang yang terasing huruba. sebagaimana telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana mulanya fatuba lil ghuraba tuba bagi orang-orang yang asing terasing ya disebutkan dalam sebagian riwayat siapa mereka al-ghuraba alladzina yasluhun idza fasadan nas yaitu orang-orang yang berada dalam kebaikan tatkala banyak manusia rusak dan di riwayat yang lain disebutkan alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati orang-orang yang senantiasa mengadakan perbaikan dari apa-apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku mereka menegakkan tauhid, memberantas syirik, menjalankan peribadahan hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata, menjauhi berbagai macam perbuatan dan bentuk-bentuk kesyirikan, menegakkan dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan para sahabatnya, menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk bid'ah dan penyimpangan, ya, maka orang-orang tersebut akan terasing. Nah, barakallahu fikum. Kita kembali pada kitab. Ya, mukaddimah ini menunjukkan bagaimana ya lemah lembutnya dakwah dan hikmah ya syekh dalam menyampaikan ilmu, dalam mendakwahkan ilmunya. Subhanallah. Dan ini memang ya tata tata cara dakwah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izah al-hasanah dan memberikan wajangan nasihat yang baik dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Naam. Barakul fikum. syeikh dalam doa yang ketiga ini beliau berdoa mendoakan kepada Anda, kepada kita semua membaca mempelajari kitab beliau, ya semoga Allah Azza wa menjadikan Anda sebagai orang yang tersifati dengan tiga sifat yaitu bersyukur tatkala mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa dan bersabar yang kedua bersabar tatkala mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga ya beristighfar minta ampun pada Allah tatkala atau setelah melakukan perbuatan dosa dan beliau memberikan ya peringatan faidah ya di akhir doa tersebut fa inna haula as mengapa ya tiga tersebut disebutkan bersyukur ketika mendapatkan nikmat bersabar ketika mendapatkan ujian dan barakallahu ya senantiasa beristighfar minta ampun pada Allah ya ketika berbuat kesalahan segera beristighfar minta ampun pada Allah ya tiga perkara tersebut unwanus sa'ad hakikat ya yang nyata dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya tandanya adalah itu jadi seorang yang mendapatkan tiga sifat yang mulia tadi, berarti itu tanda alamat dia mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki, yang sejati di dunia dan di akhirat. Naam barakallahu fikum. Ini penting sekali. Mengapa demikian? Karena ya manusia dalam kehidupannya di dunia ini tidak akan terlepas dari tiga keadaan itu. Roda-roda kehidupan ya itu akan ya menimpa setiap kita, setiap manusia. Ada kalanya dia mendapatkan kesenangan, nikmat, kemudahan, kesehatan, kekayaan, kelapangan, dan hal-hal yang dia inginkan Allah berikan padanya. Senang dia, nikmat, dapat nikmat dari Allah, maka yang wajib baginya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Ya, jika kalian bersyukur atas nikmatku, jika kalian bersyukur kata Allah Azza wa Jalla maknanya jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Dan jika kalian ingkar, maka ketahuilah azabku sangatlah pedih. Syukur. Ya, Kalanya manusia mendapatkan kebalikan dari itu, lawan dari itu. Yaitu apa? Kesulitan, kesusahan, sakit, ya, kepayahan, ya, mendapatkan musibah, mendapatkan kekurangan kemiskinan dan yang lainnya, penyakit tersebar, ya, dan yang lainnya dari musibah-musibah seperti yang menimpa kita sekarang ini, musibah internasional, ya, pandemi COVID-19 yang tersebar luas sehingga ya banyak kehidupan manusia tidak normal seperti sebelum tersebarnya pandemi COVID-19 ini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera mencabut dan menghilangkan wabah ini dari kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika mendapatkan kekurangan ujian-ujian tersebut yang wajib adalah bersabar yang wajib adalah bersabar. Dan ada kalanya pula manusia banyak e, melakukan kesalahan, ketergelinciran, kesalahan, dosa, kemaksiatan. Tidak ada yang maksum. Ya, selain para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka tatkala seorang beristighfar, beristighfar, beristighfar minta ampun pada Allah. Ya, setelah ya, barakallahu fikum melakukan dosa dan kesalahan, maka itu adalah sebuah pertanda yang baik. Ya. Maka ya, ketika kehidupan manusia berbolak-balik antara tiga keadaan tadi, ya. Ada kalanya mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ada kalanya mendapatkan ujian, musibah, dia bersabar. Ada kalanya dia berbuat dosa dan maksiat, dia segera bertobat, beristighfar pada Allah maka orang yang tersifati dengan sifat-sifat yang indah dan mulia tersebut, dia ya mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah alamat tanda orang tersebut mendapatkan kebahagiaan ya di dunia dan di akhirat. 6. Kemudian Syekh Syekhul Islam Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala menyebutkan dalam syarahnya Lihat halaman 6, 9. Fal muallifu rahimahullahu taala yajma'u fi muqaddimatihi hadhihi baina al-ifadah wa baina ad-du'a lil-talib. Wa hadha min an-nushi. Ya. Muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul rahimahullah dalam mukaddimahnya ini, pendahuluan mukaddimahnya ini, mengumpulkan antara memberikan faidah dengan doa. Berdoa pada Allah untuk kebaikan talib, pelajar. Yang mempelajari ilmu. Yang membaca dan mempelajari kitab beliau ini. Wahada minan nushi. Dan ini adalah bentuk nasihat yang indah. An yad'a an yad'a lit talibi bitawfiqi wa yufiduhu. Ya, yaitu seorang guru, seorang pengajar ya menyampaikan ya faedah dia berdoa pada Allah untuk kebaikan talib untuk agar Allah memberikan taufik kepadanya dan juga disertai dengan memberikan faedah. Wala syakka inna taliba ida qabila hada du'a fi haqqihi sa'ida. Dan tidak diragukan lagi ya bahwa seorang pelajar setiap pelajar jika Allah azza wajal mengabulkan doa ini ya pada dirinya pada talib pada pelajar yang belajar tersebut maka dia sungguh akan mendapatkan kebahagiaan. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Dan beliau mensyarah pada ucapan Syekh Muhammad ya pada wa an yaj'alaka mimman idza uhtiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza aznaba astaghfar fa in haula'i thalath unwanu sa'adah Syekh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah mengatakan fa in haula al-khisal al-thalath unwanu sa'adah bahwa tiga perkara tiga sifat tiga unsur tersebut adalah tanda dari kebahagiaan إذا حرص المؤمن إذا حرص المؤمن على هذه الخصال فقد تمت سعادته jika seorang yang beriman bersemangat ya dengan sifat-sifat tersebut perangai-perangai tersebut maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna fahuwa yashkurullaha ala ma a'tahu bi fi'li awamirih wa tarki nawahihi ya dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, rukun-rukun syukur ada tiga. Ya, rukun-rukun syukur ada tiga. Yang pertama menguji Allah dengan lisan. Yang kedua, meyakini, mengakui dalam kalbunya, dalam hatinya bahwa itu adalah nikmat-nikmat dari Allah Taala. Dan yang ketiga dari rukun syukur yaitu mempergunakan nikmat tersebut pada perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka di sini Syekh Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan yaitu tatkala seorang bersyukur pada Allah Azza wa Jalla terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, ya ini termasuk ya dari ciri orang tersebut. Wa idza aznaba dan jika dia tatkala berbuat dosa ia kemudian beristighfar minta ampun pada Allah wa taba ilallah dan dia bertobat pada Allah taala hadza huwa sya'nul mu'min inilah keadaan orang yang beriman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adzaba astaghfara jika dia ber, mendapatkan nikmat bersyukur jika dia diuji bersabar jika dia berbuat dosa beristighfar ya walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam ya oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini hadis Suhaib Ar-Rumi riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu Naam Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Seluruh perkaranya adalah baik baginya. Dan keadaan demikian itu tidaklah dimiliki kecuali orang yang beriman. Tatkala dia mendapatkan kelapangan, dia bersyukur. Tatkala dia, dan itu baik baginya. Dan tatkala dia mendapatkan kesulitan, ya musibah, ya dia atau kesempitan, dia bersabar. Dan tatkal dan itu baik baginya. Ya. Inilah ciri dari hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan inilah kewajiban bagi seorang yang beriman untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, nikmat Allah yang terbesar, nikmat Allah yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman. Ya. Dan juga nikmat sunnah. Tatkala seseorang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengenal sunnah Rasulullah, mengenal manhaj salaf as-salih. Ya, ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang terbaik yang Allah berikan pada manusia, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Ya. Dan juga nikmat-nikmat yang lain dari nikmat-nikmat dunia, kesehatan, ya, nikmat keluarga, anak-anak, harta, dan yang lainnya dari berbagai nikmat, ya, itu harus disyukuri, ya, dan juga ujian yang Allah azza wajal berikan kepada manusia itu beraneka ragam, banyak sekali ujian-ujian dan ini adalah merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira tatkala mereka tatkala mereka mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak mendapatkan ujian dari Allah? Maka tentunya orang-orang yang beriman pasti mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membutuh eh, dan itu memerlukan kesabaran dan itu memerlukan kepada kita seluruhnya kesabaran. Kita berhajat dengan hajat yang besar, keperluan yang sangat besar untuk enam ya bersabar dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Wama uqtiya ahadun 'ata'an khairan wa ausah min as-sabr." Dan tidaklah Allah Azza wa dan tidaklah ya seseorang diberikan suatu pemberian dari Allah Azza wa Jal dari pemberian yang lebih luas dan lebih baik dibandingkan kesabaran. Ya, demikian. Barakulah fikum. Dan tentunya ya kita berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman yang memiliki tiga sifat tersebut ya bersabar ketika mendapatkan ujian bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan segera beristighfar minta ampun pada Allah dan bertobat kepadanya tatkala berbuat kesalahan dan dosa wallahu taala a'lam bisawab saya mohon maaf ini sudah terlalu panjang ya kurang lebihnya saya mohon maaf barakallahu fikum ya dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya Naam kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata kalau ada kesalahan dan kekeliruan itu dari saya pribadi dan dari syaitan astagfirullah wa atubu ilaih wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته